Beliau menyebutkan di awal-awal buku ini Hada zikru bayan akidah al-sunnah wal jamaah Ini adalah zikr penyebutan Penyebutan wa bayan demikian juga penjelasan Dari akidah ahli sunnah wal jamaah Demikian beliau sebutkan di awal buku ini Sedikit banyak kita akan mengetahui bahwa apa yang beliau bawakan adalah akidah-akidah Keyakinan-keyakinan yang hendaknya seorang memegangnya dengan erat ketika dia beragama Islam. Demikian juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini wallahu alam adalah salah satu buku yang telah diterima oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan sedikit banyak poin-poin ataupun hal-hal yang penting yang hendaknya seorang itu berkeyakinan padanya walaupun sering kita sebutkan ada beberapa hal yang beliau tergelincir padanya yakni al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala. Sebagaimana ulama-ulama yang lain tidak ada yang mereka itu maksum terjaga dari kesalahan kecuali para nabi demikian juga para rasul rasul Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tergelincir itu yang tergelincir pada yang salah pada Imam atau Hawi sudah disebutkan para ulama dijelaskan dan jumlahnya adalah tidak sedikit. Yani jumlahnya tidak banyak, jumlahnya adalah sedikit. Oleh karena itu mereka para ulama mengajarkan kepada murid-muridnya. Demikian juga orang-orang yang mereka ajar. Sebagaimana sebelumnya Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjelaskan kepada para tabiin. Demikian juga terusnya. Sampai di zaman kita ini. <clears throat> menjelaskan tentang akidah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an demikian juga di dalam hadis Nabi SAW disebutkan pada pertemuan terlewat tentang akidah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wahidun la syarikalah. Allah adalah wahid, zat yang satu. La syarikalah tidak ada yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian juga disebutkan tentang akidah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita bahwa Nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling akhir dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Khatamul anbiya penutup dari para nabi. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia, bahkan seluruh jin. Barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari agama Islam. Demikian juga setelahnya disebutkan oleh beliau tentang Al-Qur'an itu adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala hakikatan benar-benar hakikat. Allah berbicara kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, baina haffataihi di antara lembaran-lembaran yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Demikian juga beliau menyebutkan tentang ru'yah yakni melihatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk nikmat yang paling besar mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah wajah-wajah yakni wajah-wajah orang-orang yang beriman nanti akan berseri-seri pada hari itu ketika di surga wajah mereka akan berseri-seri karena kenikmatan mereka dapatkan masuk di surga Allah Subhanahu wa taala dapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya ila rabbiha nadirah kepada Rabb mereka kepada Allah Subhanahu wa taala nadhirah, mereka akan melihat. Di antara kenikmatan yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik itu ada al-husna, yaitu surga, wa ziyadah dan tambahan. Mereka menyebutkan para ulama tambahannya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan <clears throat> di antara akidah beliau sebutkan Wala tasbudu qadamul Islam illa ala dhuhri taslim wal Islam. Tidaklah kokoh kaki seseorang kaki keislaman seseorang kecuali dengan dia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga juga kepada apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga al islam menyerahkan diri. Apa yang datang di situ Al-Qur'an, maka mereka beriman. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengulang-ulang juga ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah taala Muhammad bin Ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri ulama yang paling kokoh hafalannya di antara ulama-ulama yang lain ketika belajar di hadapan Anas Malik Radhiallahu anhu di antara asbatun nas yang paling kokoh hafalannya di antara sahabat di antara orang-orang yang belajar di hadapan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Al Imam Az-Zuhri Kemudian setelahnya mereka menyebutkan Kota ada bin Diamah, Abu Khattab. Kemudian setelahnya adalah Sabit bin Aslam Al-Bunani rahmatullah alaih. Maka disebutkan Al Imam Az-Zuhri beliau mengatakan minallahi arisalah wa minar rasul al-balagh wa alaina taslim. Ucapan yang sering kita ulang-ulang Ucapan yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Sebagus-bagus buku yang ditulis oleh manusia. <coughs> Al-Jami' As-Sahih, Al-Mukhtasar, Jami' yang dia itu adalah sahih, demikian juga yang ringkas dari hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Bila sebutkan ucapan Imam Masuhri, min Allah ya risalah." Dari Allah Subhanahu wa taala itu risalah. Risalah kerusulan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minar rasul al-balagh dan dari rasul penyampaian yakni Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus padanya. Wa alaina taslim dan atas kita adalah ataslim tunduk. Tunduk terhadap apa yang datang padanya. Al-Qur'an demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebut oleh beliau <coughs> telah lewat pembahasan kita, faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu barang siapa yang di itu rama yang qasada barang siapa mencari ilmu yang dilarang untuk mempelajarinya kita sebutkan di antara, antaranya ilmu kalam ilmu falsafah ilmu mantik demikian juga yang ilmu perdukunan perbintangan yang haram padanya barang siapa yang mencari ilmu ini walam yakna bitaslimi fahmuhu dan tidak tunduk tidak merasa kona'ah dengan ketundukan pemahaman, pemahaman dia itu kepada apa yang datang padanya para sahabat. Demikian juga para tabi'in, salafus soleh. Barang siapa yang mencari ilmu yang dilarang untuk mempelajarinya berdalam-dalam dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, hajabahu maramahu an khalisi tauhid hajabahu maramhu maka keinginan dia itu tertutupi tidak bisa dapat an khalisi tauhid dari murninya tauhid. Akan menghalangi ilmu tersebut dari murninya tauhid. Wasafil ma'rifah demikian juga pengetahuan yang murni. Wasahihil iman demikian juga iman yang benar akan terhalang <clears throat> Dan telah lewat kita sebutkan apa yang disebutkan oleh alimam Ibnu al biis tentang mereka yang tidak merasa cukup dengan apa yang datang padanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka berdalam-dalam dengan ilmu kalam. Demikian juga ilmu falsafah dan sebagainya. <clears throat> Kemudian berikutnya kita baca. Qauluhu ucapan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala orang-orang yang dia itu merasa tidak cukup dengan apa yang datang padanya Nabi Alaihi Wasallam. demikian juga para sahabatnya Demikian juga mereka para ulama salafus soleh bahkan bergelut dengan ilmu kalam. Nanti akan disebutkan apa itu ilmu kalam. <clears throat> Maka orang seperti ini dabu bainal kufri wal iman. Sebutkan di situ. Ya, dab bainal kufri wal iman. dab yattarib wa yataraddad. Berguncang. Ya, dalam keadaan keraguan maka dia dalam keadaan kegoncangan antara kufur dan keimanan, tidak jelas. Watasdik, watakdib, demikian juga membenarkan dan mendustakan. Wal ikrar wal ingkar. Menetapkan dan mengingkari. Apa yang datang pada Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi SAW, Ya ada yang mereka imani, ya. Kemudian mereka dalam keadaan apa? Keraguan tidak murni membenarkan dan tidak murni mendustakan. Antara menetapkan dan angka dan antara mengingkari karena yang men menjadi patokan mereka itu akal. Akal bisa menerima atau tidak. <clears throat> Muwaswisan waswas ragu-ragu. Dilingkupi hati dia itu dalam keadaan ragu-ragu. Taihan dalam keadaan kacau. Syakan bimbang, ragu-ragu. La mu'minan musaddiqan tidak beriman, bukan seorang yang beriman yang dia itu membenarkan apa yang datang padanya Nabi SAW. Demikian juga wala dan mukadiban dan tidak juga jahid menentang dan tidak juga mukadiban mendustakan. Tidak beriman dengan murni dan tidak mendustakan dengan benar-benar mendustakan. Ini dalam keadaan keraguan kehidupan orang seperti ini. Yang bergelut dengan ilmu kalam, Demikian juga ilmu falsafah dan sebagainya. Nanti akan akan kita sebutkan apa yang dibangun oleh Imam Tahawi taala. sepuluh orang bahkan ulama-ulama yang punya ilmu, dianggap punya ilmu ya dalam hal agama ini, tapi mereka sibuk dengan ilmu kalam, ilmu filsafat <clears throat> yang kita ketahui dipelajari di sekolah-sekolah itu pendidikan-pendidikan tinggi ada Imam Ghazali ya ada di situ <clears throat> al Khusraw Syahi demikian juga Abdul Ma'ali Al-Juwaini ulama yang masyhur dari ulama-ulama usul fikih demikian juga yang lainnya Al-Amidi Allah musta'an demikian juga Hafid Ibn Rushd cucunya dari Ibn Rushdi yang tergelincir dalam permasalahan ini yang mereka mengakui benar-benar mengakui tentang kesalahan yang mereka lakukan dengan belajar ilmu ini. Sebukan oleh Imam At-Tahawi, Imam Ibn Abil Iz dalam syarah ini boleh mengatakan, "Wahadil halah alati wasofaha syaih dan keadaan yang asyai di sini yakni Al Imam at mensifatkan ya hal kulli man adila min anil kitab wa sunnah adalah hal keadaan orang-orang yang adil yakni mencari jalan yang lain membengkong menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Jalan orang-orang yang tidak mau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ila ilmil kalam, kepada ilmu kalam, al-madmum yang tercela. Aw arada ijma bainahu wa bainal kitab sunnah atau orang yang ingin menggabungkan antara Al-Qur'an dan sunnah. Dengan apa? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Walaupun wa inda ketika terjadi pertentangan antara Al-Qur'an dan hadis dengan apa yang ada di dalam ilmu kalam mereka, ya, filsafat mereka itu. Bagaimana? Indah ta'arud ketika terjadi benturan, ya ta'awalu nas, maka mentakwilkan nas itu. Dipalingkan, yakni tahrif. <clears throat> Dipalingkan dari makna yang sebenarnya wa yarudduhu ila ra'i dan membenturkannya dengan ar-ra'i, dengan pikiran. Wal ara' al-mukhtalifah, demikian juga pemikiran-pemikiran yang berbeda-beda. Jadi demikian. Jadi mereka <clears throat> ya mereka ingin mengumpulkan antara Al-Qur'an dengan ilmu kalam. Ketika terjadi pertentangan didahulukan akal akal pikiran mereka. Fayaulu amrohu ilal khairah maka membawa perkara mereka itu kepada kebingungan, wadulal dan kesatan, wasyak dan peraguan. Ini membawa kepada demikian. Kemudian apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam <clears throat> disebutkan wa inna masumiyah haulai Ahlul kalam diberi julukan mereka ini ahlul kalam ini bisa ditulis kenapa dikatakan ahlul kalam ahlul kalam filsafat hampir mirip filsafat mengambil pemikiran-pemikiran orang-orang Yunani orang-orang Eropa kita ketahui ketika <clears throat> Islam mulai yakni berjaya maka mereka bersamaan itu juga ingin mencari pengetahuan-pengetahuan dalam hal kedokteran demikian juga mungkin teknologi di zaman itu maka diterjemahkan buku-buku Yunani, buku-buku Eropa. Bersama dengan itu ikut juga pemahaman-pemahaman masalah ilahiyah, masalah istilah mereka ketuhanan dari pemikiran-pemikiran Aristoteles dan sebagainya. Plato dan sebagainya dulu kita pelajari pernah mengetahui seperti itu. Diterjemahkan masuk pemikiran mereka itu tentang masalah ketuhanan, tentang, masalah ilahiyah. Yang mereka juluki kadang dengan usuluddin dan sebagainya. <clears throat> masuk di situ. Ya, kemudian masalah di situ filsafat. Teknologi saja ada filsafat teknologi, kadang gitu. Belajar di komputer juga ada filsafatnya dan sebagainya. Demikian juga masalah usuluddin menurut mereka itu. Walaupun pembagian usuluddin, demikian juga furuk <clears throat> itu adalah pembagian yang yang kurang tepat. Semua agama, sholat dan zakat itu adalah usul semuanya. Perkara-perkara pokok <clears throat> Maka mereka diberi nama dengan ahlul kalam annahum lam yufidu ilman lam yakun ma'rufan. <clears throat> Karena semuanya mereka tidak mendapatkan faedah ya ilmu yang tidak dikenal. Wa nama atau biziyadah kalam qatla yufid. Mereka mendatangkan ya mendatangkan tambahan ucapan yang tidak bermanfaat. Jadi katakan ilmu kalam karena mereka itu mendatangkan kalam, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. <clears throat> Jadi mereka tidak dapat mengambil manfaat dari ilmu Al-Quran demikian juga sunnah. Kemudian mereka mendatangkan kalam, ucapan-ucapan yang tidak memberikan manfaat. Wahwa <clears throat> mayadribu nahu minal kias. Mereka ambil dari kias-kias. Dikiaskan hal-hal ini, dikiaskan, dikiaskan. Ya, dicocokkan ini cocok dengan ini liidah ma ulima his untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan his dengan apa panca indera ya, tinjuannya panca indera masuk akal atau tidak wa in hadal al kias wa amsalih walaupun kias <clears throat> ini ya wa amsaluhu yang tafi bihi fi mawdi akhor walaupun kias ini kadang-kadang bermanfaat di tempat yang lain wa ma'aman yungkir al his dengan dengan apa yang diingkari dengan panca indera. ya demikian. Jadi mereka ya kesimpulannya ilmu kalam itu adalah mereka tidak mengambil manfaat dari ilmu yang <coughs> yang benar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak mengambil manfaat dari ilmu Al-Qur'an dan Sunnah kemudian mendatangkan kalam, ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dari Yunani dan sebagainya. Kemudian mereka menggunakan kias. Ya, kias yakni membandingkan satu dengan yang lain yang bisa diketahui dengan apa? Dengan panca indera. Walaupun kadang-kadang memang ini bermanfaat di tempat yang lain. Ya demikian. Ini kesimpulannya dikatakan ilmu, ilmu kalam karena mereka itu <coughs> mendatangkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. <coughs> Sibuk mereka dengan kalam. Dengan ucapan yang muncul dari akal pikiran. Ketika kemudian berbenturan dengan Al-Quran, maka didahulukan ilmu kalam ini. Didahulukan akal mereka ini. Tinjauannya adalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka di dalam keraguan. <clears throat> Jadi demikian. Dan telah lewat apa yang diucapkan oleh Al-Ghazali sendiri. <clears throat> bahwa dia menyebutkan bahwa ilmu kalam ini itu adalah pendapat yang padanya Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad, demikian juga Sufyan melarangnya. Bagaimana disebutkan di buku dia Ihya Ulumuddin walau sebenarnya itu adalah imam imatatu imatah ilmi din, mematikan ilmu-ilmu agama. Ya. <clears throat> Sampai kita sebutkan bahwa waktu itu ada seorang pemimpin ya Ibnu Tashifin memerintahkan untuk apa membakar buku-bukunya Abu Hamid Al-Ghazali ini dan mengancam orang yang menyembunyikan buku ini untuk dibunuh. Demikian juga ulama-ulama seperti Abu Bakar Hasan bin Sukar membuat buku Ihya Maitil Ahya Firat ala Kitab Al-Ihya menghidupkan matinya Ihya, yakni Ihya Ulumuddin ini. Bantahan untuk kitab Ihya Ulumuddin. Demikian juga disebutkan bagaimana buku ini dipenuhi dengan hadis-hadis palsu. <clears throat> disebutkan oleh At, yani Al-Ghazali sendiri bahwa Imam Syafi'i wa ila tahrim dhahaba Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa Sufyan wa jami' aimatil hadis min salaf dan berpendapat kepada haram itu ya sudah cukup ucapan kita dengan mengambil apa yang dibawakan oleh dia sendiri ini. Ya, berpendapat bahwa itu adalah haram pelajarinya, belajar ilmu jidal, ilmu kalam itu. Ya, tadi kita sebutkan <clears throat> ilmu kalam, ya ini orang-orang tidak mengambil manfaat dari ilmu Al-Quran dan Sunnah dan mendatangkan kalam ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Yang tujuannya itu adalah dengan menggunakan panca indera menggunakan akal. Ya, berpendapat kepada haramnya itu Syafi'i, Imam Syafi'i, imam Malik, Imam Malik, wa Ahmad, Imam Ahmad. Guru murid karena Imam Ahmad gurunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya adalah Imam Malik. Imam Malik lebih lebih tua. Muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Demikian ilmu itu diambil dari guru, kemudian dari gurunya, dari gurunya yang ma'ruf dikenal. Para ulama yang masyur ini, yang diketahui ikhlasnya insya Allah. Demikian Sufyan. Wa jami' aimatil hadis minas salaf dan semua para ulama ahlul hadis dari salaf haram belajar ilmu kalam, ilmu filsafah haram, tidak boleh, tidak boleh dinat. Ya, demikian. <clears throat> Nanti akan disebutkan lagi lebih mendalam orang-orang yang bertobat atau mengakui tentang apa jeleknya ilmu kalam ini. Jadi sudah cukup mereka para ulama yang mulia ini semua mengharamkan belajar ini. Kalau kalian coba nanti akan seperti mereka juga. Mereka sendiri mengakui tidak ada manfaatnya. Betul apa kemudian seorang itu mencoba-nyoba kalau ulama yang dikenal ini sudah mengatakan haram. Kenapa harus kemudian disebutkan Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan setelah menyebutkan bahwa itu adalah haram di kalangan ulama alul hadis semuanya yang terdahulu itu itu mengatakan haram Kemudian sampai dia mengatakan kesimpulannya mengatakan ada manfaatnya dan ada motorotnya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus kemudian mendahului para ulama-ulama yang telah lewat? <clears throat> Malah menjadi buku-buku wajib di antara mereka. Ihya eh, Ulumuddin itu. Di sini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Iz ya, orang-orang yang mereka itu mengakui dari ulama-ulama ahlul kalam tentang tidak ada manfaatnya belajar ilmu kalam. <clears throat> Yang mana dari pembicaraan mereka itu, ya di antara pembicaraan mereka itu, itu disebutkan hal-hal tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Sebagai contoh kita akan sebutkan seperti kalimat al-jihah, arah. Demikian juga al-jism, jism tahu jism, badan. Itu lafaz tidak ada di zaman Nabi SAW, para sahabat, demikian juga belakangan. Akhirnya kita membahasnya karena mereka mengeluarkan kalimat ini. Apakah Allah itu punya jisim? Jisim tahu kita kan jisim itu badan. Demikian juga jihah arah. Ketika mereka menyebutkan ini akhirnya tidak bisa tidak para ulama pun menjelaskan. Padahal asalnya tidak ada pembicaraan ini. Aman. Sampai datang mereka kalau umpamanya aku mati seperti agamanya nenek-nenek yang ada di Naisabur, orang-orang muslimah yang biasa tidak bergelut dengan masalah-masalah yang pelik-pelik ini, itu lebih bagus daripada bergelut dengan ilmu kalam yang tidak ada manfaatnya. <clears throat> ini lafaz-lafaz yang muncul belakangan. Tapi tidak bisa tidak kita harus jelaskan tentang masalah al-jihad. Jihad itu artinya arah. Apakah Allah sebenarnya wa mempunyai yakni kita katakan punya arah ya al-jihad Kesimpulannya, ya, yang akan nanti akan disebutkan <clears throat> bahwa al-jihah itu dan itu sebagaimana tadi kita tadi kita sebutkan ya, fa inna hadil alfat al-Imam Ibnu abul Is sesungguhnya lafaz-lafaz ini ya, lafaz-lafaz ini arah, demikian juga jisim dan sebagainya ini dan ada lagi disebutkan di sini. Kadang-kadang kalau disebutkan malah <clears throat> tidak ada, tidak ada manfaatnya. Ya, yang kita sebutkan ini Sesungguhnya lafaz-lafaz ini lam ta'ti fil kitab wa sunnah. Tidak disebutkan oleh Al-Qur'an, tidak disebutkan di sunnah hadis Nabi. Demikian. Bil makna alladhi yuridu ahlul istilah. Dengan makna yang diinginkan oleh orang-orang ahlul istilah ini. Demikian. Contoh al-jihah. Apa kita menetapkan? Kesimpulannya adalah kita menetapkan Allah SWT itu adalah jihahnya al-ulu arahnya adalah arah, arah tinggi. Ya, tapi arah tingginya itu apakah kemudian dilingkupi oleh alam semesta ini? Nah, ini yang harus kita bicarakan. Sebenarnya tidak ingin kita membicarakan itu. Sudah selesai hadis jariah seorang budak waktu itu ya, perempuan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> "Aina Allah?" Di mana Allah Subhanahu wa taala? Allah di sama. "Wa ana?" Siapa? Ah, siapa aku? Kemudian menjawab, "Rasulullah." Iktihah. Jadi ya, merdekakan dia. Fa'ina mukminah, sungguhnya dia mukmin. Seorang mukminah, perempuan mukminah. Ya, ketika ditanya di mana Allah, maka dijawab Allah bisa mak di langit. Demikian. Ini jihah atau arah yang tinggi. Kemudian siapa aku? Dijawab, aku adalah, ya engkau adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah. Ya demikian. Cukup sudah. Jawaban yang mudah. Tapi mereka akhirnya apa? Berpanjang-panjang masalah ini. Disebutkan <clears throat> ya tentu saja kalau kita berbicara masalah ini harus hati-hati. Harus kita mengucapkan sesuatu yang sudah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Ya. <clears throat> Disebutkan al-jihad arah itu ada dua. Walaupun mungkin kadang sulit kita memahami, kita jelaskan. Yang pertama adalah al-jihad al-wujudiyah, arah yang wujud ada ini. Yang kedua adalah al-jihad al-adamiyah, yakni arah yang dihitung adam. Adam itu secara bahasa artinya ketidakadaan ya adam tidak ada dan tidak ada kemudian e, masalah kalau kemudian disifatkan dengan jihad adamnya ya bahwa qail ucapan seorang Allah fi jihad Allah sebenarnya di arah in ada annahu hubisain min kholki kalau dimasukkan di situ adalah jihad atau arah dari makhluknya wa anna syai'an min khalqihi yuhitu bihi bahwa sesuatu dari makhluknya itu melingkupi Allah Subhanahu wa taala fahada batil maka ini adalah batil kalau kita katakan Allah di mana? Ya Allah ya ini ulu, tinggi di atas. Kalau kemudian maksudnya adalah jihah atau arah yang dia itu wujud ada dengan mana bahwa Allah swt wa dengan alam semesta ini di atas yaitu yang dilingkupi oleh alam semesta ini maka ini batin. Walaupun masalah ini sebenarnya tidak perlu dibicarakan, tapi mereka menyebutkan. <clears throat> Kemudian ya Wain ada arada anna Allah fi jihati adamiyah. Kalau dimaksudkan sesungguhnya Allah swt itu di jihah adamiyah, jihah adamiyah. Ya, bukan berarti tidak ada mananya Allah swt tidak ada, bukan sama sekali. Ya, karena ini harus dibenturkan dengan tadi, jihad yang dia itu wujudi. Kalau dikatakan bahwa jihad atau arahnya dia itu ada wujud, berarti ya tidak bisa tidak mengatakan Allah dilingkupi oleh alam semesta ini dengan dia di atas kan demikian. Tetapi di sini sebutkan kalau dimaksud adalah jihad adamiyah sola wujud lima makhluk dari sisi bahwa tidak ada wujud yang dia itu melingkupi yang makhluk itu melingkupi padanya bahasa hakun maka ini adalah benar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bil makhlukat Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang melingkupi makhluk-makhluknya wala syai' min khalqihi yuhitu bihi tidak ada suatu pun dari makhluknya itu yang melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai ketika kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di di langit kemudian diartikan bahwa langit itu melingkupi Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali Ya demikian. <clears throat> Walaupun kita sering mengulang-ulang bahwa ini adalah ucapan yang baru. Tapi bagaimana? Mereka sudah menyebutkan, maka disebutkan demikian tadi penjelasan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Fauzan di syarah terhadap akidah tahawiyah, ucapan yang sebenarnya ringkas dan itu adalah mendalam, <clears throat> termasuk kesimpulan. boleh mengatakan, ya bisa ditulis termasuk kesimpulan dalam permasalahan ini. Baljihah arah In urida biha al-jihah al makhlukah. Kalau dimaksudkan arah itu adalah makhluk. Arah yang dia itu adalah makhluk. Ya. Fa'allahu leisa fil jihah. Maka Allah SWT tidak di arah ini. Kalau dimaksudkan arah itu adalah arah yang dia itu adalah makhluk. Maka Allah tidaklah arah ini. Lianna, liannahu leisa bihal fi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya tidak ada di suatu keadaan itu Allah itu di makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali di makhluknya itu. Ya, kalau dimaksudkan arah itu kemudian arah yang itu adalah makhluk, kemudian Allah Subhanahu wa taala dilingkupi oleh arah ini, ya. Maka ini adalah tidak. Subhanallah, amma yasifun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wa in urida biha al-ulu faqal makhluqat. Kalau dimaksudkan dengan arah ini adalah yakni tinggi al-ulu di atas makhluk-makhluknya. Pada sabitun lillahi azza Maka ini adalah tetap untuk Allah azza Ya, jadi kalau arah itu dimaksud adalah tinggi di atas makhluk-makhluknya, maka ini adalah tetap. Ini adalah benar. Kalau kemudian dimaksudkan itu adalah arah yang mana makhluk melingkupi arah ini, maka ini maksudnya Allah dari sifat yang demikian. <clears throat> Allah bil ulu fauqa samawat. Allah Subhanahu wa taala adalah tinggi di atas langit-langit. faljihah lam yurid biitsbatiha au nafiha. Maka arah ini nah lam yurid tidak ada disebutkan dalam Al-Qur'an demikian juga dalam hadis. Penetapannya demikian juga peniadaannya. Tidak ada. Walakin yukal ala tafsil akan tetapi dikatakan dengan perincian tadi kita sebutkan. <clears throat> ya, permasalahan ini maksudnya adalah demikian. Jadi kita menentukan bahwa Allah Subhanahu itu adalah arahnya adalah ulu atas. Jangan terpetik pada diri kita kemudian bahwa atasnya itu dilingkupi oleh makhluk. Tidak sama sekali. Demikian. Sekali lagi kita sebutkan bahwa masalah ini sebenarnya tidak ada dibicarakan oleh, oleh para ulama terdahulu. Tidak ada dalam hadis, tidak ada, tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya, demikian juga di zaman para sahabat radhiyallahu anhum Tapi mereka mendatangkan bagaimana? Ya, kita harus sebutkan Kemudian <clears throat> masalah ini juga disebutkan adalah masalah yang ter, terjatuh padanya orang-orang Asyairah. Asyairah itu Asyairah itu adalah orang-orang yang banyak di antara kita ini di negeri kita demikian juga secara umum bahkan di antara kaum muslimin. <clears throat> masalah ini. Suka oleh Syekh Fauzan di jilid yang pertama halaman yang ke-77 ya, orang-orang Asyairah ya yang tersebar buku-buku yang kita pelajari dulu ketika kita belajar itu Membagi-bagi telah lewat permasalahan ya, sifat Allah ada 20, ada sifat wajib, kemudian jais, <coughs> ya, dan sebagainya. Sudah kita sebutkan wujub kita baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu bi nafsihi qadrat iradat dan sebagainya itu tidak ada di situ dari <coughs> salafus saleh pembagian seperti ini. Wa amal asy'ariyah asy'ariyah Adapun orang-orang asy'ariyah yakni mengikuti pendapat Abu Hasan al asyari yang telah bertobat dari pemikirannya. Ya, orang-orang Asy'ariyah ini lama lam lam yumkinuhum ingkar al-adilah ketika mereka orang Asy'ariyah itu tidak mungkin untuk menolak apa yang sudah dalam Al-Qur'an demikian juga hadis tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mungkin untuk kemudian mengingkari. <clears throat> dari Al-Qur'an demikian juga sunnah. Asbatu ru'yah mereka menetapkan ru'yah Iya, memang ada. Melihat, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wakalu mereka mengatakan mereka ini orang-orang yang sampai belajar di Al-Azhar dan sebagainya mengatakan Yuro, yakni Allah swt. bisa dilihat walakin laisa fil jihah, akan tetapi tidak ada arahnya. Lihat mereka mengatakan mereka tidak bisa menolak. Al-Quran menyebutkan, hadis menyebutkan, tadi sudah, sudah kita sebutkan. Bahwa itu kenikmatan yang tinggi melihat Allah swt. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penghuni surga, tetapi tidak ada arahnya. Ini, mereka mengatakan tidak ada arah. Wa hadza min tanaqut al-ajib. Ini adalah termasuk dari <clears throat> yakni kerancuan yang sangat mengherankan. Di lain pihak mereka menyebutkan Allah bisa dilihat tapi tidak menetapkan arah. <clears throat> Kalau kita menyebutkan arahnya adalah ulu di atas. <clears throat> Ya demikian. <clears throat> Laisa hunaka sayun yura wa huwa laisa fi jihah. Disebutkan oleh Syekh Fauzan, tidak ada sesuatu yang di itu bisa dilihat tetapi tidak ada arahnya. Walidzalika <clears throat> radda al Mu'tazilah. Oleh karena itu orang Mu'tazilah itu mencerca mereka, membantah, kamu ini orang Asy'ariyah itu bingung. Menetapkan Allah itu bisa dilihat tetapi tidak disebutkan arah, tidak ada arahnya. Ini demikian mereka Akhirnya mereka dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah. Kamu kalian orang bingung dan memang bingung. Sifat 20 ya supaya masuk dalam akal mereka akhirnya ditentukan ada sifat wajib ya demikian juga jais ya demikian juga yang tidak bisa untuk Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Karena itu tadi tinjauan dengan akal. Akhirnya orang Mu'tazilah yang memang mengingkari tentang masalah ruyah itu mengatakan kamu orang-orang syairah itu bingung mengatakan Allah bisa dilihat tapi tidak ada arah. <clears throat> Lianna hadza mustahil karena itu sesuatu yang mustahil tidak mungkin terjadi. Wa sunnah orang-orang sunnah yaqulun mereka mengatakan yura wa huwa fi jihatil ulu min fawqihim. Sudah selesai. Ya ini kesimpulannya. Alu sunnah kita semua ya dan sama ucapan Syekh Fauzan dengan Ibnu Abdul Is demikian juga yang lainnya dari para ulama semua sama pendapatnya seperti itu. Dengan yakin mengatakan bahwa Allah SWT itu Allah SWT bisa dilihat bahwa fi jihadil ulu dan Allah itu di jihah arah yang tinggi dan kita sudah sebutkan tadi jihah bukan maknanya adalah arah yang kemudian dilingkupi oleh alam semesta ini yakni Allah di dalam alam semesta ini tidak sama sekali ya min fawqihim di atas mereka semua itu selesai Adapun orang Asy'ariyah tadi mereka mengatakan Allah bisa dilihat tapi tidak ada arahnya ini membingungkan ya seperti orang yang mengatakan sebenarnya Allah tidak bisa dilihat. <clears throat> ini. Ini tentang masalah jihad. Demikian juga jisim. Jisim. Ya ini belajar dalam masalah akidah. Tahu jisim suatu sudah ma'ruf. Jisim dia itu. Ya, kalau istilah kita badan dia itu kan itu. Apakah Allah disifati dengan jisim? Nah itu juga bingung kan gitu. Tidak <clears throat> usah dibahas. ya kita pengennya seperti itu. Tapi mereka menyebutkan. Menimbulkan keraguan-keraguan sampai kemudian orang yang <clears throat> tergelincir padanya mengikuti pemahaman pemahaman mereka. Sekalian kita tidak belajar ini sebenarnya aman kan? Tapi bagaimana lagi? Mereka membenturkan dengan masalah ini. <clears throat> Disebutkan ya tentang jism ini. <clears throat> Kadang-kadang dimaksudkan ya bisa ditulis al jism qad yuradu bihi al badan al murakkab min azai wa ab'ad. Bisa dimaksudkan badan yang tersusun dari bagian-bagian tubuh dan anggota-anggota badan, tangan, kaki, <clears throat> pala, badan dan sebagainya. Yang kedua, jisim ini bisa dimaksudkan al-mausuf bi sifat al-qaim bi nafsihi. Sesuatu yang disifati. Ya. Allah disifatnya dengan syai'. Ya. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah? Kulillah. Al-Qur'an menyebutkan. Katakan surat Al-An'am, ayyu syai'in akbaru syahadah? sesuatu apa yang paling besar persaksiannya? kulilah katakan Allah. Jadi Allah disifati dengan syait. Tidak ada keraguan. Al-Qur'an menyebutkan. Al-mausuf, jadi kadang-kadang dimasukkan yang kedua itu adalah jisim itu adalah al-mausuf sesuatu yang disifati, disifat dengan sifat-sifat al-qaim yang berdiri binafsi dengan dirinya. Jadi sesuatu yang disifati yang berdiri sendiri, sudah. Kadang-kadang dimasukkan itu, sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat yang berdiri sendiri. Al-mubainu li ghairi yang terpisah dengan selainnya. Alladhi yumkinu ayyushar ilaih yang mungkin untuk ditunjuk padanya. Wartarfa ilahil aidi yang bisa diangkat dengannya tangan. Kita kita berdoa mengangkat kedua tangan kita. Ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Suatu yang bisa diangkat padanya tangan-tangan dan disyaratkan padanya. Kita kalau mengatakan ya Eh, lalu bagaimana eh, bantuan umpamanya untuk <clears throat> makan ini dan itu umpamanya mengisyaratkan ke atas Allah kan demikian jiah ulu jadi arah tinggi demikian jadi sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat yang berdiri sendiri yang terpisah dari selainnya yang bisa yumkin yang mungkin untuk diisyaratkan padanya dan diangkat dengannya tangan-tangan maka ini benar ya kalau disem dimaksud ini adalah benar dan kita harus menjawab. Tidak bisa, tidak kita harus menjawab. Kalau kita mengatakan tidak, tidak berupa jisim, ya, ya itu salah. Lalu bagaimana perinciannya tadi kita sebutkan. Kalau dimaksud itu adalah badan yang tersusun dari anggota badan, tangan, kaki dan sebagainya, maka itu adalah tidak boleh. bahasa batil, maka ini adalah batil. Kalau dimaksud itu adalah sesuatu yang disifati dengan sifat-sifat yang tegak sendiri dengan dirinya yang terpisah dengan selainnya dan mungkin disyaratkan dengannya dan diangkat padanya tangan-tangan maka ini adalah benar amma al makna atsani fa sahih itu adalah sahih benar sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an demikian juga hadis yang sahih demikian <clears throat> adapun lafaz jism sendiri kita sebenarnya natawaqaf berhenti kita tidak me menetapkan dan tidak juga meniadakan. Kenapa? Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran demikian juga hadis masalah ini. Paham? Itu. Kalau mereka mau mengatakan kita sebenarnya tidak ada dalam Al-Quran demikian juga hadis kalau ditanya lalu bagaimana kita sebutkan tadi ya demikian ini <clears throat> sebagian saja yang disebutkan oleh mereka tentang masalah ini inilah yang dibicarakan inilah bahan-bahan yang disebutkan dalam ilmu kalam itu kayak gini inilah yang yang buat mereka bingung ya di ilmu kalam filsafat ilmu usuluddin mereka ini bicara masalah ini masalah-masalah ini seperti ini Sekalian tidak mempelajari masalah-masalah yang mereka bicara, sebenarnya cukup. Belajar bagaimana sholat, bagaimana berwudu dan sebagainya, tauhid, ya demikian. Tapi memang kita harus mempelajari masalah-masalah ini secara ya ini secara global kita ketahui, secara garis besar dan kita mengetahui. <clears throat> Kemudian tadi ya kita sudah sebutkan bahwa mereka yang mempelajari ilmu kalam, demikian juga ilmu filsafat, ilmu mantik, berbicara, Bagaimana berdebat, bagaimana mengalahkan musuh ketika berdebat, berdebat ada ini pelajaran-pelajaran mereka itu. Maka mereka menjadi muas muwaswisan, menjadi was-was, ragu-ragu, taihan bingung, syakan bimbang. Tidak orang yang beriman ya, demikian juga membenarkan secara murni dan tidak juga orang yang itu jahidan, membangkang, mukadiban, mendustakan. Bingung, ya mereka bingung. Mereka yang menggabungkan antara Al-Quran dengan ilmu kalam ketika terjadi perselisihan dahulukan ilmu kalamnya itu. Sebutkan di sini <clears throat> di antara orang-orang yang kemudian menyebutkan merasa menyesal dengan belajar ilmu kalam. Kama qala Ibnu Rushd Al-Hafidz sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rushd Al-Hafidz ini cucunya Ibnu Rushd. Namanya mirip dengan kakeknya. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushdi terkenal. Ya, bukunya itu <clears throat> Al-Maliki dia. Termasuk ulama Maliki Ya, disebutkan oleh Cucu yang menurut ini juga seorang ulama ahlul kalam juga bahwa min a'lamin nas bi madhabib madhahib falasifah orang yang paling tahu tentang madhab filsafat wa maqalatihim dan ucapan-ucapan mereka di buku yang terkenal tahafutu at-tahafut ya dia mengatakan wa man alladhi qala fil ilahiyah say'an yu'tad ya dia mengatakan Siapa? Ya, yang orang itu berbicara tentang masalah ilahiyah ketuhanan yang bisa dianggap. Kesimpulannya sampai seperti itu malah. Manilladzi qala fil ilahiyah syai'an yutadbihi. tabihi. Siapa orang yang bisa berbicara masalah ketuhanan yang bisa dianggap ucapannya? Sampai bingung. Ya, setelah dia dalam-dalam masalah itu sampai akhirnya bingung dalam kesimpulan seperti ini. <clears throat> ya itulah, padahal kita sudah cukup belajar saya Bukhari, saya Muslim. Ya, demikian juga penjelasan para ulama. Terus belum habis itu kita belajar itu. Kadang-kadang sudah datang kematian pada kita. Tafsir Ibnu Katsir belum tafsir atau bari demikian besar yang Jarir atau bari dan yang lain tafsir Asadi itu. Setiap hari sedikit-sedikit kita baca itu. Ya, lama. Ya menghabiskan waktu itu untuk itu lebih bagus daripada belajar ini. Belajar sampai kemudian dia mengatakan siapa orang yang dianggap ucapannya tentang masalah ilahiyah ketuhanan. Bingung kan? Padahal banyak cukup ucapan iman. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Dari murid ke gurunya, guru-gurunya terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas. <clears throat> Wa dari al-Amidi, demikian juga al-Amidi. Abdalu ahli zaman yang kedua. Yang pertama tadi menurut Rus cucunya yang Rus, yang kedua Amidi. Amidi Ali bin Abi Ali. <clears throat> Disebutkan di sini Al-Amidi ini ulama usul fikih paling afdol di zamannya. Wakifun fil masail al-kibar. Ya, dia berhenti di permasalahan-permasalahan yang besar ini. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi ya. <clears throat> Sahih anhu annahu kana yatruku shalah. Sahih bahwa dia itu meninggalkan salat. Yang disebutkan dia ya disebutkan di terjemahnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di Syiar Alamin Nubala <clears throat> ya waktu itu diletakkan habar. Ini muridnya meletakkan yakni kapur putih, ya kan? Diletakkan di kakinya. yakni di seseorang itu ya kalau umpamanya kakinya itu kena kapur, kalau kemudian terkena air kan hilang kapurnya itu kan. Ini diletakkan kapur di kakinya. Ya, baturi kafir jeli ditinggalkan di kakinya itu. Yauma ini dua hari. malam yadhab. Tidak hilang bekas kapurnya itu. Ya. <clears throat> Menunjukkan apa? menunjukkan bahwa dia tidak sholat apa seperti itu walaupun sebagian mengingkari mengingkari kisah ini tapi itu terkenal ada juga kan ulama-ulama Mu'tazilah itu sampai dia diam di rumahnya terus lama Al-Jubai <coughs> Al-Jubai dan sebagian diam bingung dia masalah tadi kita bicara masalah-masalah itu bingung akhirnya diam di rumahnya diam sampai kemudian keluar mengumumkan pendapat dia yaitu ini Al-Amidi kemudian yang ketiga, wakadalika Al-Ghazali. Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Pernah lewat pembicaraannya. Intaha <clears throat> akhir amrihi ila al-waqaf wal hayrah. Berhenti akhir dari keadaan dia ini kepada wakaf, yakni diam. <clears throat> wal hayrah dan bingung fil masail al-kalamiyah dalam permasalahan-permasalahan kalamiyah, alul kalam. Tsumma kemudian dia itu berpaling andil ke turuk dari jalan-jalan ini wa al ala hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menuju kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kematian dia akhirnya dia meninggalkan ucapan al-kalam ini ya kemudian menuju kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang sudah terlanjur suka terhadap bukunya Ihya Ulumuddin ini yang dipenuhi dengan hadis-hadis palsu pernah lima penyebutannya. <clears throat> ya, Al Ghazali ini akhirnya dia bertobat. Kemudian menuju kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pamata kemudian kemudian dia mati, bukan di halaman 219 ini. Pamata mati Al Ghazali ini wal Bukhari ala sodri. Bukhari maksudnya Sahih Bukhari. Sahih Bukhari di atas dadanya. Ya demikian. Terlambat tapi. Dia merasa tenang dengan Sahih Bukhari di, di dadanya. Lalu untuk apa kita mengikuti jalan mereka itu? Sibuk dengan masalah-masalah mantik, alu kalam, falsafat dan sebagainya. Sedangkan orang yang sudah menempuh jalan ini saja mereka merasa menyesal. Bahkan disebutkan Al-Ghazali ini mati kemudian saya Bukhari di dadanya. Kemudian yang keempat, wakadalika Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. <clears throat> Bukan Pak Razi. Ini Abu Muhammad Muhammad bin Umar Ar-Razi. Kalau fi kitabih dia mengatakan di buku dia Aksamul Adat macam-macam lezat dia mengatakan nihayata <clears throat> nihayatu ikdamil uquli qal wa ghayatu syai alamina dolalu ini puncaknya alim orang-orang alim itu kesesatan warwahuna fi hasyatin min jusumina arwah-arwah kami di dalam kebingungan kebingungan di badan-badan kami hasilu dunyana ada wa hasil dari dunia kami adalah ada bahaya dan kerusakan. Walam nastafid min bahsina tulu umrina. Tidak bermanfaat, kami tidak mendapatkan manfaat dari pembahasan kami. Umur-umur kami yang panjang. Siwaan jama'na fihi kil wa Kecuali kami kumpulkan di situ kil wa Ini dan itu dari ucapan manusia. Ya, <clears throat> Jadi demikian. dia merasa menyesal terhadap eh, apa yang telah dia tempuh dengan mempelajari ilmu kalam. <clears throat> Demikian juga akhirnya dia mengatakan waman jaroba. Lihat ini. Sudah ditulis ucapan ini, ucapan Abu Abdullah Muhammad bin Umar Ar-Razi. Dia mengatakan, "Waman jaroba misla tajribati arafa misla ma'rifati." ini bisa ditulis ini. Ucapan orang dulu kalam. Akhirnya dia mengatakan, "Man jarraba barang siapa yang mencoba misla tajribati, barang siapa yang mencoba seperti cobaan kami, seperti usaha kami, Ya, barang siapa yang mencoba sebagaimana yang kami lakukan, arrafa misra ma'rifati, akan mengetahui sebagaimana yang aku, aku ketahui. Ya, ini akan menimbulkan apa? kebingungan. <clears throat> ya, maksudnya jangan dicoba. Barang siapa yang mencoba sebagaimana yang aku lakukan, maka dia mengetahui sebagaimana aku ketahui. Dari apa? Dari kebingungan. Ya, karena dia mengatakan lam nastafid min bahsina tula umrina tidak kami mendapatkan manfaat dari pembahasan kami umur kami yang panjang itu <clears throat> ini yang keempat kemudian yang kelima Asyabu Abdullah Muhammad bin Abdul Karim Asyah Rostani ini juga terkenal ini dia punya buku Al-Milal lawan Nihal ini buku yang terkenal <clears throat> dia mengatakan la amri laqad tuftu al-ma'ahid kullaha demi umurku Ya, dibicarakan boleh nggak bersumpah dengan umur? Hadis menyebutkan demikian, tapi lebih bagus tinggalkan. Ya. <clears throat> aku telah tuftu, ya ini aku telah berputar-putar al-ma'ahid, ya ini tempat-tempat belajar, semuanya. Ya. <clears throat> Wa syayyartu tufi bainatil kal ma'alim. tarofi bainatil kalam ma'alim dan aku sudah berputar-putar dari bentuk-bentuk ini tadi. Falam ara ila wadi'an kafa hair ala zakoni au qari'an sinna nadimi. Tidak aku dapati kecuali apa aku meletakkan ya kedua telapak tanganku dalam keadaan bingung. Demikian juga alat dakan di di apa kepalanya. Dalam keadaan meletakkan tangannya di kepalanya. Kebingungan ya atau aku menempuh sinna nadimi yakni sunahnya nadim kesedihan tidak ada manfaatnya. Ya demikian. Ya, ini dia sudah belajar habis-habisan mempelajari ini dan itu, tapi tidak ada manfaatnya kecuali kebingungan. Semoga Imam Sonani membantahnya yang menyebutkan mungkin engkau ta'alaka ahmata atau bi ma'hadir rasul faman walahu min kulli alimin ya, ini mungkin engkau <clears throat> meninggalkan ya, ini meninggalkan jalannya para rasul dan engkau menempuh jalannya bukan jalannya para rasul Ya ini demikian. Ya ini mungkin engkau menempuh jalan bukan jalannya para rasul. Engkau telah berputar-putar semua dari tempat-tempat belajar, tempat-tempat ilmu. Tetapi apa? Engkau tidak menempuh jalannya para rasul sehingga kamu bingung. Kalau kamu menempuh jalannya para rasul, ini saya tidak di dalam kebingungan itu. Demikian. Tadi ucapan man jaraba misra tajribati arafa misra ma'rifati. Barang siapa yang mencoba sebagaimana yang aku coba, akan mengetahui sebagaimana yang aku ketahui. Ya ini bingung. <clears throat> Kemudian juga ini yang keenam. Ini ulama yang tidak asing dari orang-orang yang belajar usul fikih. Abul Ma'ali Al-Juwaini. Syafi'i. Ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini <clears throat> dia mengatakan, "Ya sahabana, wahai sahabat-sahabat kami, la tastagilu bil kalam, jangan kalian menyibukkan diri dengan ilmu kalam." Kalau arafta anal kalam ya belum bi, kalau engkau mengetahui bahwa ilmu kalam itu sampai ke sebagaimana yang aku alami, ilama balago yang sebagaimana aku dapatkan sekarang mastagal tubi, aku aku tidak akan menyibukkan diri. Yang dia memberikan nasihat kepada teman-temannya. Wahai teman-temanku, jangan kalian menyibukkan dengan ilmu kalam. Kalau kalian tahu apa yang aku dapatkan, niscaya kalian tidak akan ya melakukannya. Kalau aku tahu apa yang kudapatkan dari belajar ilmu kalam, aku tidak akan menyibukkan diriku mempelajari ini. <clears throat> Kemudian waqala inda mautih dia mengatakan sebelum mati. Dia mengatakan <clears throat> laqad khattu al-bahr al-khidam wa khalidu ahlal islam wa alumhim. Aku telah berdalam-dalam di dalam lautan yang sangat dalam dan aku meninggalkan ahlul Islam dan ilmu-ilmunya Wadahal tu fil ladzi nahawni anhu. Aku masuk di dalam ilmu yang aku sudah dilarang padanya. Sudah disebutkan tadi. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, demikian juga guru mereka. ini Imam Malik mengatakan jangan pelajari ilmu kalam. Aku sudah masuk di dalamnya. Kepada ilmu yang aku sudah dilarang untuk mempelajarinya. an, ini ketika mati dia mengatakan wal an sekarang ini. Fa'ilam yatarok yatadarokani Robbi kalau tidaklah Robku yakni Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkanku yakni membimbingku memberikan hidayah kepadaku biar rahmati dengan rahmatnya falwail li ibnul juwaini maka kecelakaan untuk ibnul juwaini ini semua sudah jelas ya tapi mereka masih belajar ilmu kalam ilmu itu ilmu usuluddin isinya itu semua sudah habis waktunya untuk itu ada nanti sekolah S2 yang sudah masuk yakni perpustakaan mereka yang besar itu ya yaitu ilmu kalam dan sebagainya padahal mereka ya <clears throat> sebenarnya sudah cukup seperti ini apa yang disebutkan oleh eh, apa Al Ghazali tadi. Tapi Al Ghazali setelah menyebutkan ucapan tadi kan dia mengatakan di dalamnya ada manfaat, ada bahaya. Ini yang kacau. Padahal sudah kita sebutkan dia sendiri ketika meninggal dalam keadaan Sahih Bukhari di dadanya. Karena memang menyebutkan itu. Ilmu kalam, ilmu kalam. Ya. <clears throat> ya jadi al ini Abdul Ma'ali Al-Jubaini ini ulama usul fikih ini dia mengatakan kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat kepadaku maka kecelakaan untuk Ibnu Juwaini yakni untukku waha ana ini yang sering kita sebutkan waha ana dan inilah aku amut ala akidati umi, aku mati seperti akidah ibuku Aukal atau dia mengatakan ala akidati ajais Naisabur atau di atas akidahnya nenek-nenek orang Naisabur Naisabur negerinya Imam Muslim negerinya dia juga ini yang ada di Rusia itu kalau sekiranya aku mati seperti akidah ibuku, yang penting sholat, zakat, puasa, tidak usah macam-macam, mengerti rukun iman, rukun Islam, <clears throat> seperti itu, seperti aja es orang-orang tua. naik sabur, ini saya akan lebih bagus. Ini demikian. <clears throat> Sungai Imam Dahabi juga ucapan seperti ini juga. Mananya adalah kalau mereka mati sebagaimana agamanya orang-orang terdahulu, ini saya lebih bagus ini difitrahkan di atas Islam demikian juga terjauh dari ilmu kalam demikian juga Samsuddin Al-Khashru Syahi <clears throat> juga mengatakan demikian ini termasuk min ajali Fakhruddin Ar-Razi termasuk paling hebatnya dari murid-muridnya Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi ini sudah kita sebutkan mengejek Al-Imam Ibn Khuzaimah ketika Ibnu Kuzaimah membuat yakni buku Kitab Tauhid <clears throat> yakni dia menyebutkan di bukunya di tafsir ya tafsir Ar-Razi itu termasuk tafsir yang menjadi rujukan mereka juga ya mengatakan bahwa kitabnya Ibnu Huzaimah itu yang sebenarnya cuma hadis dan ayat Al-Qur'an dikatakan kitab syirik ini Fahrul Razi Bahkan sebagian, sebagian orang beri nama anaknya dengan Fahrul Razi. Ya enggak? Demikian. Dia menjuluki ulama kita, ulama ahlu sunnah. Yang menjuluki ulama ahlu sunnah. Imam Ibn Khuzaimah sampai disebutkan Imamul A'imah Ibn Khuzaimah itu. Ada bukunya, kita Tauhid itu. Itu dikatakan kitab syirik. Bayangkan. Fahrul Razi yang punya tafsir itu menjuluki kitab Tauhid Al-Imam Ibn dengan apa? Kitab syirik. Ini di antara muridnya, <clears throat> muridnya Fahru Rosi ini mengatakan kepada orang-orang di sekitar dia. Ya, jadi orang-orang di sekitar dia waktu itu <clears throat> dia berkata kepada sebagian teman dia, bahwa orang alaihi yauman mengatakan kepada dia suatu hari, "Mata tak keduh, Apa yang kamu akidahi? yakni muridnya Fahru Rosi ini mengatakan pada temannya ini, "Apa akidahmu?" Kala dia mengatakan, "Ma al-muslimun?" Apa yang diyakini kaum muslimin? Akidahku, akidah kaum muslimin, biasa. Faqala wa anta munsarul sadr lidalika mutayakinun bihi. Maka muridnya Fahru Rosi mengatakan, "Kamu merasa lapang demikian juga kamu yakin dengannya?" Kalau na'am, dia mengatakan, "Iya." ini aku berakidah sebagaimana akidahnya kaum muslimin yang dia itu fitrah dan sebagainya tidak masuk dengan ahlu kalam, ilmu kalam, falsafah dan sebagainya. Pakola dia mengatakan, Ushkurullah ala hadi nikmah. Bersyukurlah kepada Allah terhadap nikmat itu. Lagi ini ma adri ma akidati. Wong ma adri ma'atakit, Wong lohi ma adri ma Dia mengatakan, akan tapi aku demi Allah ma ma'atakit. Aku enggak tahu apa akidahku. Aku enggak tahu apa akidahku. Demi Allah aku aku nggak tahu apa akidahku. Bingung dia malah. Demikian. Wabaka kemudian dia menangis hatta lihat tahu. Menangis sampai jenggotnya itu terkena tetesan air mata dia. Demikian. <clears throat> Demikian juga <clears throat> Ibnu Abi Hudaid ya, seorang yang masyhur di Irak menyebutkan juga demikian juga yang kesembilan Al Khawanji Ketika mati dia mengatakan ma'araf tu mimma hasaltu syai'an siwa anal mungkin yaftakir ilal mur ilal murjih. Aku tidak mengetahui dari apa ya, yang aku hasilkan dari pembahasanku kecuali bahwa suatu yang mungkin itu butuh butuh kepada suatu yang yang dia itu ada. Yang dia itu lebih rojih. Jadi demikian. Itu aja. Mungkin tidak mungkin. Sifat jahil, sifat wajib. Ya yang muter-muter itu. Demikian. <clears throat> Demikian juga disebutkan ya yaitu yang lain Ibnu Wasil Al-Hamawi demikian juga mengatakan seperti itu. Ya ini demikian. Mereka dalam keadaan kebingungan ketika mempelajari ilmu kalam ini. <clears throat> Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdulis rahimahullah taala ya waman yasilu ila misri hadil hal ilam yatadarakahu Allah bi rahmatihi wa ila tazandak. Beliau mengatakan Orang yang sampai derajat ini, sampai menangis ketika mau meninggal, sampai tadi saya Bukhari dadanya. Orang yang sampai derajat ini, kalaulah Allah tidak mendapati dia dengan rahmatnya, wa illa kalau tidak, tersendak kau menjadi sindik, menjadi munafik. Ya, demikian. Kama lah Abu Yusuf, sebagaimana dikatakan oleh Abu Yusuf, <clears throat> Abu Yusuf yang disebut di awal-awal. Ya, ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut pendapat Abu Hanifah demikian juga Abu Yusuf ini. Man badin din bil kalam tazandaqa. Barang siapa yang meng, meng, meng, mengharapkan agama dengan ilmu kalam menjadi sindik, ya, menjadi sindik, menjadi munafik. <clears throat> Demikian. Demikian juga bisa dicatat ucapan Imam Syafi'i yang terkenal sahih ucapan beliau ini cukup. Kalau orang yang mengatakan Syafi'i ya sudah cukup, apalagi yang lainnya. Ya, yang mengatakan dia Syafi'iyah ini ucapan Imam Syafi'i. Tidak perlu mereka kalian belajar itu, menghabiskan ilmu itu, belajar, menghabiskan uang lima tahun, empat tahun belajar itu mendapatkan ijazah. Ya. Cukup zaman Imam Syafi'i. Hukmi fi ahli kalam ay yudrabu bil jarid wani al Hukumku terhadap orang yang belajar ahli kalam untuk dipukul dengan jarit pelepah kurma wani al dan sandal-sandal. Sudah. Kau mau kemana? Belajar ilmu kalam? Dipukul. Sudah cukup. Kalau ditanya hukumnya apa? Hukumnya, hukumnya ini. Wa yutabihim fil qabail wal asyair Kemudian setelah dipukul dengan ini, kemudian diputar-putar di kobilah, suku-suku, di jalan-jalan, diputar-putar di rumah-rumah. Wa yuqal dikatakan hada jaza man tarakal kitab sunnah wa aqbala ala kalam. Ini balasan <clears throat> orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah dan belajar ilmu kalam. Nah itu, sudah. Kamu sapi Iya sapi sudah itu. Yang belajar itu ya dipukul dengan sandal, dengan kayu diputar-putar di jalan-jalan. Ini orang yang belajar ilmu kalam yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah itu dikatakan. Suka sunahnya. Bahkan mereka yang banyak <clears throat> mengatakan Syafi'i. Bakalah demikian juga berkata Imam Syafi'i. <clears throat> itulah tu min ahli kalam ala syain madunantu musliman yakuluhu. Aku telah melihat dari ahli kalam atas suatu aku tidak menyangka dia seorang muslim dengan ucapannya. Kemudian mengatakan ini. Ucapan yang penting ini. Wali ayyab tuliyal abdu bikuli manahallahu anhu ma syirk billah. Seseorang dicoba, seorang hamba dicoba dengan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selain syirik. Seorang bermaksiat, mabuk, zina. Selain syirik ya, dicoba dengan itu dengan kemaksiatan itu tidak bisa lepas dengan perbuatan yang haram ini kecuali syirik. Khairul lahu min bil kalam. Lebih bagus bagi dia dari Ayub Tuli, Ayub Tulia untuk dicoba dengan ilmu kalam. <clears throat> Lebih bagus kamu tidak usah belajar atau bahkan kasarannya kamu mabuk. Demikian juga zina itu sesuatu yang haram besar. Lebih bagus daripada lebih bagus dari kamu daripada kamu belajar ilmu kalam. Ucapan Imam Syafi'i. Dan itu adalah sahih semuanya oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim, Abu Nuaim dan sebagainya. Seseorang dicoba dengan kemaksiatan selain syirik lebih bagus daripada dia dicoba dengan belajar ilmu kalam. <clears throat> Lalu apa obatnya? Obatnya adalah sungkan di sini ada wa Obatnya adalah obat yang bermanfaat seperti penyakit ini adalah tabibul kulub, yaitu tabib dokternya hati-hati ya yaitu Nabi Muhammad SAW itu obatnya ini obatnya adalah sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW setiap beliau berdiri melakukan sholat malam, ini obatnya. Orang sudah sibuk dengan ilmu kalam, obatnya adalah dia ketika sholat di malam hari, kemudian dia membaca doa istiftah ini. Doa istiftah banyak kan? Ya, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Allah akbar kabir, alhamdulillah dan sebagainya. Di sini ada di antaranya adalah ini. Semua lima Muslim ini hadisnya Allahumma rabba Jibril, wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, demikian juga Mikail, demikian juga Israfil. Fatir samawati wa ard. Alim al-ghaibi wa syahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima uftilifa fihi minal haqqi biidnik. Tunjukilah aku dengan apa yang mereka berselisih padanya dari kebenaran dengan izinmu. Inna katah dimantasya surat siratul mustaqim. Itu di antara doanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebutkan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, malaikat-malaikat yang menghidupkan. Malaikat Jibril menghidupkan ruh. Ya, kehidupan ruh yang mana beliau adalah menurunkan wahyu. Mikail ya yang ditugasi untuk menurunkan hujan sebab hidupnya badan demikian juga hewan-hewan. Israfil yang meniup sangkakala yang menghidupkan seseorang setelah dia itu mati semua kemudian dihidupkan dengan sakakala itu demikian insyaallah demikian kita baca al-baqarah